بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم حبيب رب العالمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من العائدين والفائزين اللهم يا ربنا كما سهلتنا اللهم يا ربنا كما سهلت لنا لصوم في هذا اليوم فسهل لنا لإكماله وتقبل منا من أعمالنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا شرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه warzuqna tiba'ah wa mahabbatah innaka antar razak amma ba'du hadirin dan hadirat kaum muslim dan muslimat Alhamdulillah sore ini kita masih terus bisa mengadakan pengajian dan semoga apa yang kita lakukan di sore ini dan sore-sore sebelumnya dan sore setelahnya ditulis sebagai amal baik yang akan menjadikan saksi kelak kita di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada bab yang ketiga. Al-babu bab yang ketiga fi ikrami ahli al-Qur'ani wan nahyi an idzaihim. Bab tentang memuliakan ahli Al-Qur'an, memuliakan penghafal Al-Qur'an, alim Al-Qur'an. Wan nahyi an idzaihim dan larangan untuk menyakiti mereka. Ini tata krama kita kepada ahli Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Yang mengagungkan syiar Allah Itulah orang-orang yang bertakwa karena mengagungkan syiar Allah adalah ketakwaan hati. Artinya hati orang yang bertakwa kepada Allah pasti ia akan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syiar itu artinya sesuatu yang dimuliakan di dalam agama. Yang dimuliakan di dalam agama itu namanya syiar. Masjid syiar Allah. Quran syiar Allah. Ulama syiar Allah. Maka perlu kita melatih hati kita untuk bisa mengagungkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak bisa orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah kecuali memang orang-orang yang hatinya ada ketakwaan. Orang fasik yang hatinya tidak pernah bertakwa kepada Allah. Dia tidak akan bisa menghargai masjid, musola, pesantren, ulama. Kalaupun seandainya harus dekat dengan ulama bukan karena kepentingan akhiratnya. Menghormati ulama bukan sesungguhnya ia menghormati kalau itu orang fasik. Tapi ia menghormati ulama karena dia butuh untuk kepentingan dunianya. Dekat sama kiai agar dianggap orang baik sehingga jual belinya lancar bisa. Dekat sama kiai hanya agar dipilih menjadi apa ada. Artinya ada orang-orang yang memang tidak hatinya kenal Allah bukan orang yang bertakwa, maka kedekatannya dengan ulama adalah bukan kedekatan karena Allah Wa Allah taala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain surat Al-Hajj ayat 30 Wa man yu'azzim hurumatillahi barang siapa yang mengagungkan kemuliaan Allah Khurumatillahi hal-hal yang dimuliakan oleh Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih maka itu lebih bagus baginya 'inda rabbih di hadapan Tuhannya yang mengagungkan sesuatu yang dimuliakan hormat sesuatu yang dimuliakan Allah Makkah Mukarramah disebut Al-Mukarramah haram haramaini dua haram haram Mekah dan haram Madinah maksudnya dua hal yang dimuliakan oleh Allah jadi hormat itu dimuliakan oleh Allah maka kita memang harus berlatih menghormati sesuatu yang dimuliakan oleh Allah dan yang dimuliakan oleh Allah adalah diantaranya ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahfid janahaka lil mu'minin rendahkan sayapmu untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya, kita tidak punya sayap. Tapi sayap itu kalau direndahkan, maknanya tawaduk. Kalau seandainya burung merendahkan sayapnya, atau kita merendahkan sayap kita, itu maknanya adalah kita bertawaduk. Tidak sombong lil mukminin kepada orang-orang yang beriman. Dan orang yang paling beriman adalah orang yang kenal Al-Quran, kenal Allah, kenal Rasulullah. Jadi seorang ulama, seorang alim, itu tidak perlu kita hormati kalau bukan karena khusnudun kita, beliau lebih tinggi imannya, kan begitu. Beliau lebih baik, lebih dekat kepada Allah. Kenapa kita menghormati ulama? Karena dugaan kita beliau adalah orang yang dekat kepada Allah Ketakwaannya tinggi, imannya tinggi, imannya kukuh. Maka kita perlu merendah kepada mereka, artinya kita tawadhu kepada orang-orang alim. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati" dan mereka orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan mereka yang menyakiti orang-orang yang beriman bi ghairi maktasabu menyakiti di sini membuat tuduhan menyakiti di sini adalah menyakiti di sini menuduh mengolok mencaci orang-orang yang beriman bi ghairi maktasabu sesuatu yang tidak mereka lakukan Orang baik kita katakan jelek. Tidak pernah kita melihat kejahatannya, kita tuduh mereka yang demikian itu. Maka ketahuilah orang yang semacam itu malu mereka akan menanggung beban dosanya orang pendusta buhtanan. Mereka menanggung suatu buhtan, dusta yang berat. Wa ithmam mubina dan dosa yang amat jelas, dosa gede. Jadi orang menfitnah ulama. Sebab ahli iman di sini digambarkan sebagai orang yang ilmu. Walladzina yu'dunal mu'minin wal menyakiti orang beriman. Menuduh orang beriman yang mereka tidak melakukannya. Jadi ada ketidakpuasan kita mungkin kita menfitnah naudzubillah. Maka hati-hati mendengki seorang ulama, seorang ustadz, berbuat jahat kepada mereka. Ini sebenarnya daftar kesengsaraan. Berbuat jahat itu sendiri jahat apalagi kalau jahat dengan orang-orang ahli iman. Berbuat jahat itu sudah jahat apalagi dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jahat plus jahat. Kalau barang, barangkali ada orang yang mempunyai jenis binatang ternak. Wah, harganya berbeda-beda. Ayam 40 ribu angsa 100 ribu kambing 500 ribu sapi 2 juta ini kan berbeda-beda ya kualitasnya kalau ada orang misalnya kok nyuri yang 40 beda tidak dengan nyuri yang harga 200 2 juta Nggak, arti marah kita kecurian yang satu kecurian apa kecurian iteknya yang harganya harganya ayamnya hanya 40 ribu lebih berat mana marah kita dengan kecurian yang sapi yang harga 2 juta 2 juta artinya marah kita lebih makanya kalau kita berbuat jahat dengan hamba Allah yang biasa Allah itu murka kalau kita berbuat jahat kepada hamba Allah yang dicintai Allah murkanya lebih gede maka dari itu kalau ada orang mencuri di pasar, dosa, jelek. Tapi kalau nyuri di masjid, waduh, waduh, Masya Allah, luar biasa tuh. Orang berbuat jahat di pasar, beda dengan berbuat jahat di masjid. Maka hati-hati kalau kita berada di tempat mulia seperti masjid, harus kita jaga kehormatan masjid. Nonton sinetron di rumah, Beda dengan nonton sinetron di dalam masjid. Sebab dengar-dengar ada masjid, pos kamar kecilnya buat nonton film-filmnya. Gimana itu? Di masjid tempatnya. Ini jelas beda. Karena apa? Tidak menghormati sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Ini besar di hadapan Allah. Wafil babi dan di dalam bab ini hadithu Abi Mas'ud Al-Ansari, hadisnya Abi Mas'ud Al-Ansari yang sudah lalu Wa hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddimani yang sudah dahulu fil Bithani di bab 2. Ini masalah keutamaan ahli Al-Qur'an juga sudah disebutkan sebagian hadisnya dan kita akan baca yang lainnya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari seorang yang soleh mudah menangis polos Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah bersabda, "Inna min ijlalillahi termasuk dari memuliakan Allah itu adalah ikramadhi syaibati memuliakan orang beruban." Memang kita harus punya adab tata kerama dengan orang yang beruban. Beruban ini hanya sekedar perumpamaan saja orang tua. Dalam hadis lain disebutkan laisa minna man nuqir kabirona bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua sebab sekarang yang muda pun bisa ubannya lebih banyak dari yang tua faktor ya bisa saja mungkin karena jenis rambut atau kepala bisa saja jadi yang dimaksud orang tua syaibadhi syaibatil muslimi termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang tua yang muslim Sampai disebutkan dalam suatu dalam sebuah kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab hendak pergi ke masjid atau Sayyidina Ali. Begitu beliau menghormati orang yang beruban sehingga beliau mau sholat subuh itu menyalip orang ini nggak berani karena orang ini beruban. Beliau tetap di belakangnya mau nyalip padahal mau sholat subuh dan khawatir subuh ini habis. Beliau tetap belakang berjalan di belakangnya orang yang tua yang beruban ini karena menghormati. Dia tahu bahwasanya menghormati orang beruban yang muslim ini adalah menghormati Allah. Akhirnya sampai dia tidak berani menyelip. Setelah sampai di masjidnya Rasulullah itu rupanya orang ini tidak ke masjid. Orang ini terus bablas langsung ke pasar. Rupanya dia bukan orang muslim, orang Yahudi itu. Tapi tidak tahu Sayyidina Umar kalau itu orang Yahudi karena remang-remang, diikuti saja belakangnya ini modelnya orang tua. Barangkali kalau bahasa kita kelihatan dari batuknya, cara jalannya, orang sudah nangkap itu orang tua. Dihormati oleh Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata waktu itu Rasulullah yang sholat subuh itu rukuknya diperpanjang. Ada wahyu sehingga rukuknya Nabi Muhammad diperpanjang dan juga matahari itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Matahari belum tidak terbit sampai Sayyidina Ali melakukan sholat. Artinya begitu luar biasanya sampai Allah Subhanahu wa taala menghentikan matahari agar tidak terbit supaya Sayyidina Ali yang menghormati orang tua ini bisa mendapatkan subuh. Ini mungkin kejadian tidak bisa terjadi kepada orang lain dan ini tidak lepas dari mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa perlu sekali kita menghormati orang tua, beradab tata krama, bahasa yang santun, bahasa yang lembut, ya. Makanya termasuk dalam adab tata krama makan bersama, siapa yang berhak makan memulai makan bersama terlebih dahulu? Jawabnya adalah yang lebih tua. Biasanya makan satu talam. Itu adalah yang lebih tua duluan. Memulai. Ini perlu. Wahamilil Quran mengobang, mengobang memuliakan hamilil Quran orang yang hafal Al-Quran. Orang yang mengerti ilmu Al-Quran ghairil ghaili fihi wal jafi anhu. Yang dia itu tidak berlebihan dengan Al-Qur'annya dan juga tidak teledor. Berlebihan dengan Al-Qur'an di sini adalah di dalam cara memahaminya adalah wajar seperti yang diajarkan Nabi Muhammad tidak sampai membahas hal-hal yang pelik misalnya ada ayat-ayat sifat Gak usah kalau disebutkan di situ ainullah mata Allah ya dua tangan Allah tidak sampai dibahas-bahas karena memang dilarang untuk dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca Al-Quran orang penghafal Al-Quran wajar tidak berlebih-lebihan Wal jafi anhu dan bukan orang yang hafal Al-Quran tapi nggak peduli untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi orang kiai yang normal benar. Sebab ada yang berlebihan. Berlebihan yang tidak benar. Kalau berlebihan di dalam ibadah boleh ribuan rokaat, satu ratusan rokaat boleh. Tapi berlebihan di dalam mencoba memahaminya sampai keluar dari batas. Batas yang tidak benar. Ini menafsiri sesuatu yang para ulama meninggalkan untuk penafsirannya. Itu adalah yang tidak diperkenankan di dalam Al-Quran. Makanya berlebihan itu seperti apa bentuknya. Ada juga ditafsiri yang namanya berlebihan di sini dijelaskan adalah di dalam cara membacanya. Cara membacanya berlebihan. Sampai keluar dari standar bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau wal jafi anhu itu yang bacanya nggak karu-karuan. Dia bisa tajwid tapi nggak pernah pakai tajwid, baca seenaknya. Maka nggak perlu dihormati karena dia tidak menghormati Al-Qur'an. Kalau memang orang aslinya tajwidnya jelek ya nggak dosa tuh. Ini diartikan yang pertama adalah orang yang berlebihan di dalam membaca Al-Qur'an mencoba membaca Al-Quran sampai panjangnya kelewat melebihi dari bacaan yang sah sebab adanya mat itu hanyalah berapa? tiga alif atau enam harokat itu paling panjang ada riwayat sampai 15 tapi bacanya sampai panjang panjang pokoknya panjang lah ini termasuk berlebihan namanya lahan maka kayak begitu itu tidak perlu dihormati lagi karena apa? Dia membaca Al-Quran tidak yang semestinya. Atau orang yang dia ngerti bacaan tajwid, bacaan Al-Quran yang benar, akan tapi ternyata dia bacanya salah-salah, teledor, itu juga tidak dibenarkan. Akan tapi pemahaman yang pertama tadi yang banyak diambil oleh para ulama yaitu orang yang nggak pernah ngamalkan Al-Quran, biarpun dia hafal Al-Quran, jafi itu namanya. Al-Quran ada di otaknya, tapi tidak pernah diamalkan dalam tingkah lakunya atau ghali berlebihan di dalam memahami sampai nafsirnya adalah ngarang ngawur-ngawur itu yang juga tidak perlu dihormati hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud hadis hasan wa ana Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memerintahkan kami anun nasa manazilahum untuk meletakkan menempatkan manusia pada tempat yang layak untuk mereka maksudnya ulama hormati ulama jadi menempatkan ulama Rasulullah pun begitu menghormati orang alim Rasulullah itu siapa tapi kalau orang alim ditempatkan ditempatkan di tempat yang mulia ini tempatnya orang alim jadi membedakan orang alim dengan yang lainnya bukan sesuatu aib dan celah yang salah itu merasa tidak dihormati karena dia sebagai seorang alim itu jelek, sombong tuh. Kalau kita punya kewajiban bahwasanya kalau ada orang alim, alim sebisa mungkin di tempat sebisa mungkin ditempatkan di tempat yang layak untuknya. Akan tetapi Barangkali Anda sebagai seorang alim, Anda jangan senang kalau diajukan ditaruh di tempat yang khusus. Itu adalah ketawaduan kita. Tetapi kita ini diperintahkan untuk menempatkan seorang alim pada tempat yang layak dan wajar. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunan, sunannya dan Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya. Dan Imam Hakim mengatakan hadis Hasan. Wa an Jabir bin Abdullah dan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma' bainar rajulaini fi qatla Uhudin thumma yaqulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ada Nabi Muhammad yajma'u mengumpulkan Bainar rajulaini di antara dua laki, dua orang. Jadi kalau meng mengkubur para ma orang mati syahid di perang Uhud, Nabi Muhammad pasti jejer dua orang. Min qatla Uhudin dari orang-orang yang terbunuh di perang Uhud, Tumaya yaqulu kemudian Nabi Muhammad berkata, bersabda, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an? Di antara keduanya ini di antara keduanya ini mana yang lebih banyak dia itu menghafal Al-Qur'an, mengambil Al-Qur'an? Fa in usyira ila ahadihima kalau sudah diberitahu di diisyusyira, ditunjukkan ila ahadihima ke salah satu dari dua mayat tadi, maka Nabi Muhammad qaddamahu mendahulukan yang disebut Qur'annya lebih banyak. Fil lahdi di dalam kuburan. Jadi dimuliakan dahulu karena banyak hafalannya Semuanya sama-sama mulia orang yang mati syahid, akan tapi Nabi Muhammad memuliakan karena Al-Qur'an. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimallahu taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah. Diriwayatkan dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha agung Qala bersabda dalam hadis kutsi tidak ada di dalam Al-Qur'an tapi Allah yang berfirman namanya hadis kutsi man adzali waliya yang menyakiti waliku orang yang aku cintai para ulamaku Fakat adan tuhu bil harbi maka aku telah komandokan informasikan proklamirkan perang dengan orang itu. Loh, yang merangi Allah, ini ngeri bener nih. Artinya kalau orang menyakiti para kekasih Allah, para waliullah, ulama-ulama Allah, maka orang itu mengajak perang kepada Allah karena Allah dengan jelas adantuhu. Aku informasikan tentang orang tersebut untuk perang. Ini musuhan dengan Allah, naudzubillah. Maka dari itu harus kita hati-hati dengan para ulama-ulama dengan menjaga hak-hak mereka. Ini adalah nasihat kita. Tapi ingat nanti Imam Nawawi juga memberikan nasihat kepada para orang ulama itu sendiri gimana. Jangan enak-enak dimuliakan ternyata masuk neraka gara-gara dimuliakan. Sebab biasa sanjungan, pujian itu tidak menyelamatkan. Orang sering terlena kalau ada orang sering disanjung, sering dipuji, itu Masya Allah bisa saja lupa. Padahal surga belum ada di tangannya karena semua orang mengatakan wali. Wali, Masya Allah. Bangga dibilang wali. Hmm. Sudah mulai bangga, merasa. Naik kesombongannya. Dibilang dia wali. Orang soleh, orang hebat, kiai. Oh, Masya Allah. Nah ini semakin banyak orang menyanjungnya, Tiba-tiba yang muncul adalah kesombongannya. Seolah-olah sudah punya tiket masuk surga. Padahal nggak ada di antara kita ini yang sudah jaminan tiket. Nggak ada. Biarpun orang sujudnya seribu rokaat setiap malam, infaknya banyak, belum ada jaminan. Kita ini berusaha, hanya berusaha, hanya berusaha. Dan yang tidak berusaha nggak akan dapat. Yang berusaha saja masih ada yang lepas. Maka di sini kita harus dengan ulama-ulama Allah kita menghormati, menghargai mereka. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Wa thabata fi sahihaini dan datang riwayat fi sahihaini datang thabata itu istilah di dalam hadis ya. Thabata itu ya riwayat. Diriwayatkan fi sahihaini di dalam kitab Bukhari Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sholat subha fa huwa fi dhimmatillahi barang siapa sholat subuh itu pada jaminan Allah wala yatrubannakum Allahu bi syai'in fi dhimmatihi maka jangan sampai Allah menuntut kepada kamu akan dhimmah tanggungan Allah ini hubungannya dengan apa? Kalau kita cari-cari hubungannya adalah termasuk orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang ini sebetulnya kayak keluar dari judul dari topik hadis yang terakhir ini seolah-olah keluar dari topik tapi bisa dihubung-hubungkan ini adalah ceritanya tentang siapa di antara orang yang dicintai oleh Allah yaitu man sholat subha fahuwa fidimmatillah yang melakukan sholat subuh ia adalah di dalam jaminan Allah artinya orang yang ditanggung oleh Allah maka dari itu, sekali lagi orang ini ditanggung oleh Allah, kamu harus hormati dia. Muliakan dia. Kalau kamu tidak memuliakan dia, akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu muslim. Ini sebetulnya mengukuhkan bahwa kita harus menghormati orang soleh. Orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imami al-jalilaini, al-imamaini al-jalilaini. Diri ini cerita dari dua imam besar. Abi Hanifah wa Syafi'i, Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumallahu semoga Allah memberikan kasih sayang kepada mereka berdua qala beliau berdua berkata illam yakunil ulama'u awliya Allah illam yakunil ulama'u awliya Allah kalau ulama-ulama itu bukan wali-wali Allah falaisa lillahi waliyun kalau begitu Allah nggak punya wali Artinya yang disebut waliullah itu adalah ya ulama-ulama bukan orang yang aneh-aneh wali aneh gak ada ilmu bisa jadi walinya syaitan tuh jadi yang namanya waliullah itu adalah penegak-penegak hukum syariat Nabi Muhammad para ulama ini Imam Abi Hanifah, Imam Nawawi menukil dari Abi Hanifah, Imam Abi Hanifah dan menukil dari Imam Syafi'i bahwa yang namanya waliullah itu adalah ya ulama-ulama Allah itu loh. Penghafal Al-Qur'an yang tahu isinya bukan hanya sekedar menghafal. Sebab menghafal Al-Quran itu bisa dilakukan oleh anak umur 7 tahun. Jadi yang hanya menghafal Al-Quran saja, tidak mencoba memahaminya, belum mendapatkan sanjungan yang istimewa sebagai ulama, dia hanya penghafal Al-Quran. Maka sebetulnya di Indonesia itu enak menghafal Al-Quran itu Alhamdulillah. Seharusnya itu dijadikan modal. Tapi kalau di Indonesia ini banyak diantaranya kalau orang sudah menghafal Al-Quran itu sudah kayak orang alim, nggak mau belajar lagi. Apalagi kalau di Jawa Timur sana undangan, ada undangan tahfidz orang melahirkan undangan, orang ini undangan, undangan kadang-kadang rebutan undangan ya. jadi ya, ini adalah musibah sehingga tidak berusaha untuk menggali lebih jauh lagi tentang Al-Qur'annya. Sehingga orang penghafal Al-Qur'an bisa saja paling goblok urusan fikihnya. Urusan tafsirnya, urusan pemahamannya. Belum lagi sudah begitu kesombongan di dalam hatinya merendahkan orang lain bukan ulama yang begitu itu. Jadi yang di sini adalah ulama yang menghafal Al-Qur'an modal. Alhamdulillah, makanya anak-anak yang usia menghafal Al-Qur'an di usia belasan itu luar biasa, itu punya modal paling gede karena Al-Qur'an ilmu segala ilmu. Ilmu yang luar biasa, penghafal Al-Qur'an itu adalah punya modal untuk menjadi alim sangat cepat karena apa? Dia sudah punya bekalnya. Jadi ulama-ulama itulah ulama yang benar Ulama yang benar itu bisa dilihat dari dohirnya. Kita nggak usahlah susah-susah. Nabi Muhammad sudah memberikan penjelasan. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang kalau sholat sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad sudah jaminan sorga tuh, tapi sholat kakinya bengkak. Nabi Muhammad jaminan sorga tuh, paling dermawannya orang tuh. Nabi Muhammad paling orang jaminan surga, sabarnya orang tuh. Nah kalau ada orang ngaku wali ibadahnya jarang, pelitnya iya, walinya siapa itu? Wali syaitan. Jadi wali itu adalah seperti itulah, seperti penerusnya Rasulullah. Zahir gak ada istilahnya ilmunya gak nyampe. Gak ada ilmu Rasulullah sangat gampang karena ada hadisnya sudah ditulis. Ya itu belum nyampe eh, ilmu kita ini. Kalau ada orang minum minuman keras ya jelas maksiat itu. Kalau ada orang mabuk maksiat. Jelas. Gak ada istilahnya halal buat kita, halal buat dia, haram buat kita. Gak ada. Jadi waliullah itu orang yang paling takut kepada maksiat. Seperti dikatakan oleh para ulama yang didukil oleh Syekh Sirajuddin oleh Syekh Ehsan Al-Jampesi dalam kitab Sirajul Abidi, Sirajul Talibin. Di situ bahwasanya begini, kama annal anbiya'a ma'sumuna seperti halnya para nabi itu maksum terjaga dari dosa, fa innal awliya'a mahfudun. Maka para kekasih Allah itu juga dijaga oleh Allah. Enggak seenaknya, ngomongnya pun benar. Enggak ada ulama bikin fitnah itu enggak ada. Waliullah enggak akan jadi fitnah. Tidak akan ada fitnah. Jadi tingkah lakunya ya zahirnya itu adalah ya batinnya. Enggak ada zahirnya maksiat, batinnya taat, enggak ada. Zahirnya maksiat, ya batinnya lebih serem lagi, wong. Dohirnya itu adalah suri dan Sebab ada, kalau orang dohirnya taat, hatinya maksiat. Dohirnya taat, tapi batinnya maksiat. Ini banyak. Tapi ini kelas ulama, dahsyat lagi kelas-kelas wali palsu. Dohirnya maksiat, kok masih ada orang mengatakan batinnya taat. Ini kan unik. Nah Nahnu nahkum bidzahir. Sudah jelas. Disebutkan kita itu menghukum zahir. Batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuka celah-celah wali-walian itu sudah enggak. Kalau waliullah orang yang paling takut kepada Allah, paling jaga. Kepleset maksiat, ya dia manusia. Tapi di saat maksiat seperti apa dia? Menyesal, menangis, kembali kepada Allah. Namanya manusia, dia bisa salah. Seorang wali bisa saja melakukan kemaksiatan tapi kemaksiatan itu tidak dibela. Oh, enggak saya sama lain. Ini satu kasus. Satu anaknya kiai di Jawa Timur pakai gelang emas. Kalung emas. Ada diingatkan salah satu kiai yang dekat dengan kita. Waktu diingatkan, Gus, kok panjenengan pakai kalung emas? Oh, saya sama lain. Uh, Masya Allah. Eh, iya lain. Ahli surga sama ahli neraka memang beda ya. Cuma untungnya nih kiai kalem, kiai sopan, dibegitukan karena muridnya bahnya diem dok. Coba ketemu yang lainnya. Harus amar ma'ruf ndak, haram nggak ada yang halal pakai emas bagi laki-laki. Kalungan emas, gelangan emas. Diingatkan katanya Pak, saya lain. Maksudnya ente belum nyampe, belum nyampe neraka. Nggak ada kayak begini-begini. Jangan dibangun anak-anak kita mempercayai pelanggaran syariat sebagai ketaatan ini paling bahayanya. Nggak ada anaknya kiai ya belajar dulu kalau pengen alim. Nggak ada. Mohon maaf ya, ini adalah wasiat sekaligus. Kalau di antara anak kami tidak menuntut ilmu yang banyak, nggak nggak boleh duduk di mimbar ini. Suruh kerja. Ilmu nurun, ilmu tercahaya, bukan nurun. Bapaknya kiai yang suka anaknya kiai. Ngaji dulu baru jadi kiai nanti. Enak aja bapaknya meninggal langsung nengkreng no. Jubahnya gede, ngomongnya ngelantur ngelakukan kemaksiatan katanya wali nggak ada itu jadi mungkin ini jelas jadi anak-anak kita ini harus lebih memberi contoh anak-anak ulama anak-anak ustad, anak-anak guru ini harus nggak ada istilahnya eh belum kuat ini belum nyampe ilmunya belum nyampe ilmunya Rasulullah itu kayak apa kok sampai orang nggak nyampe ilmunya Rasulullah semua orang nyampe faham ini maksiat ini larang ini haram jadi jangan sampai kita tertipu dengan bisikan iblis wali wali itu jelas sujudnya kayak apa husnudon kepada ulama itu ada dasarnya sampai dikatakan oleh Imam Ali man wawdo'a nafsahu at tuhmati falayalu manna illa alam nafsi kalau ada orang meletakkan di tempat dia dituduh jangan celah orang lain mohon maaf kalau kami suatu ketika masuk diskotik Alasannya apa saja? Mungkin alasannya dibuat-buat. Saya ingin kontrol. Pakai Levi's, jaket, masuk diskotik. Kalau keluar, bapak-bapak ngomong apa? Berubah ya? Siapa yang disalahkan? Ya saya sendiri. Kenapa begitu? Jangan disalahkan orang yang suudon. Suudonnya orang ini ada dasarnya. Kan begitu? Jadi orang sultan dasarnya mau masuk diskotik kelihatan bonceng perempuan naudzubillah. Ini contoh semoga Allah menjauhkan. Jadi jangan ditutupi itu itu. Oh maksudnya dia itu pengen dakwah di sana, ngobati di situ. Ya, ngobati kan gak saya bisa pakai jubah atau pakai siapa bawa santri harus ada saksi. Jangan meletakkan di tempat fitnah. Rasulullah yang sudah dijaga oleh Allah menjauhkan dari tempat fitnah. Suatu ketika Rasulullah itu berbincang dengan istri beliau di kegelapan malam karena memang tidak ada listrik. Waktu itu ada sahabat Nabi lewat, melihat Rasulullah langsung lari. Oh, Rasulullah. Tapi setelah jauh dipanggil Rasulullah, "Sini, sini." Apa jawab apa jawab sahabat Nabi? "Iya ya Rasulullah." Setelah mendekat ke Rasulullah dikasih tahu, "Wahai sahabatku, aku dengan istriku." Biar dikasih biar tahu Nanti jangan sampai keluar dugaan Rasulullah dengan perempuan. Kan begitu ya? Tunjukkan ini istriku. Jadi jangan membuat orang menuduh. Kalau membuat orang menuduh ya salahnya sendiri. Makanya Ustadz Kiai tingkah lakunya harus paling benar, akhlaknya paling benar. Nggak ada istilahnya, wah ini saya hanya pura-pura saja. Kalau saya minum begini itu sebenarnya lautan di sana, bukan saya minum beneran tuh. Siapa begitu tuh? Nggak ada ya minum mabuk ya mabuk dosa, tobat. Ini loh yang harus kita pegang. Kalaupun ada misalnya orang yang subhanallah memang waliullah dengan cara itu bukan bukan masuk kaidah. Kaidah kita seperti ini umum. Zahir hukum kita zahir. Urusan batin Allah yang tahu. Jadi jangan sampai dibawa anak-anak kita orang awam kepada wali-wali palsu. Kita harus di kaidah di keluarga kita semuanya harus seperti itu. Anaknya kiai nggak ada. Misalnya anak kita harus dia Terima kasih anunya enak, keterangannya enak, ini. Hmm. Tapi tiba-tiba datang, tolong ceramahnya kok kurang begini, ini. Wah, itu baru hebat tuh. Sebab kalau ada orang kritik itu berarti kita mau naik lagi, semakin bagus. Kalau nyanjung saja bisa terlena itu. Maka membiasakan untuk tidak senang jika disanjung itu adalah satu kemuliaan. Baik, ini saja apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi adab dan tata krama kita kepada ulama-ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak menghormati mereka. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bagaimana kedudukannya kita menyanjung ulama? Salah satunya itu sering kita menyampaikan doa Fatihah kepada sehat dan Qadir jalan Dan ulama-ulama yang lain kok tidak kok tidak sering disampaikan nama-nama tersebut. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya sangat kami muliakan. Saya menanyakan masalah mengenai orang wanita yang lagi menyusui bayi kecil, Bu ya. Lagi? <coughs> wanita yang menyusui bayi kecil. Bayi itu udah berumur sekitar 4 bulanan. Dia nggak puasa. Ada yang nanya kenapa dia nggak puasa? Takut kepada anak kecilnya. Nah, sedangkan anak itu belum makan. Baru makan air susu ibu aja. Dari bidan juga programnya jangan makan dulu sebelum 6 bulan, kata bidannya begitu. Jadi bagaimana keluarnya jadi pernyataan ini kadang-kadang wanita itu menyepelekan bab puasa bu ya. Ya alasannya begitu juga. Kalau alasannya suami juga bisa membayar hutang buat suami buat istri yang tidak puasa itu apa betul atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bu ya. Uh, ya, mohon maaf. Ini majelis mulia kan ya. Cuma karena ketidaktahuan saya Bu ya. Waktu dulu saya diajarin kalau mohon maaf ya, kalau junub sebel, sesudah imsak itu boleh. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah melakukan mandi junub sesudah imsak, tapi selalu sebelum. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan yang dulu diberikan kepada saya, bukan oleh Buya, oleh di luar gitu, e, boleh mandi junub sesudah imsak itu boleh atau tidak menurut Buya? Mohon maaf saya bertanya karena saya nggak paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang sering membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagus. Namanya keterikatan kepada ulama. Membaca Fatihah tidak lain berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Abshir Nuraini ya Muhammad, utitahu ma lam yu'ta ahadun min qablik." Ada dua cahaya yang diberikan kepada Nabi Muhammad yaitu apa? Khawatimil Baqarati wa suratil Fatihah. Surat Baqarah, akhir surat Baqarah dan Fatihah. Lam takra harfan minha illa wa utitaha kamu tidak membaca satu huruf dari Fatihah atau akhir surat Baqarah kecuali dikasih. Biasanya begini, ya Allah ampuni ini, ini. Nah, Saya betul Qadir, kirim Fatihah. Bahasa kita seperti itu. Kemudian, kok yang lain tidak? Itu bukan berarti kita menghinakan yang lainnya. Akan tetapi biasanya itu tergantung keterikatan hati seseorang. Biasanya ada silsilah. Kenapa kita membaca uh, Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, biasanya ada silsilah, misalnya silsilah guru. Itu bisa saja. Karena minta ikut Torekoh Qadiriyah. Otomatis, nggak bisa lepas dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada lagi yang lainnya nanti Syekh Bahauddin anak Sebanti Karena jadi ini adalah urusan keterikatan saja. Sama kalau kita mendoakan saudara kita yang itu, karena mungkin ada keterikatan secara khusus Bukan menunjukkan dia lebih mulia dari yang lainnya. Sahabat Nabi lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi kita kenapa kita tidak Fatihah kepada Ammar bin Yasir kepada ini? Bukan masalah kita tidak menghormati, tetapi urusan ada sanat sambung. Jadi guru kita harus kita hormati lebih dari yang lainnya tanpa harus merendahkan yang lain. Biarpun secara ilmu guru kita mungkin tidak lebih pintar dari ini, Mungkin ada orang lebih alim lagi. Tapi kita ngambil ilmunya dari mana? Guru ya guru saya itu. Biarpun misalnya secara ilmu di bawah guru yang lain. Tapi karena saya tidak ngambil guru ilmu kepada beliau, saya punya kewajiban menghormati sebagai ulama, tapi ini guru saya, saya mengambil ilmu, maka saya lebih menghormati. Ini adalah keterikatan hati, tapi ini bukan berat dan yang semacam ini bukan berarti kita merendahkan yang lainnya. Jadi di dalam kaidah dalam masalah usul itu yang disebut itu bukan berarti yang tidak disebut tidak masuk. Kan begitu. Kalau kita menyebut itu bukan batasan. Kalau menyebut bilangan ini bukan berarti yang lain tidak masuk. Kamu menghormat siapa? Saya menghormat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Yang lain? Bukan berarti yang lain tidak kita hormati. Itu di dalam pemahaman seperti itu, sudah jelas nggak ada mafhumnya kalau saya menghormati empat nggak ada mafhum mafhum mafhum seperti ini nggak ada mafhum itu artinya apa kita kalau berkata aku mencintai empat orang yang lain dibenci nggak ada seperti itu di dalam pemahaman bahasa Arab pun tidak ada jadi kita membaca fatihah pada Syekh Qadir Jalin karena keterikatan kita atau pengaruhnya yang besar di dalam urusan dakwah sehingga kita perlu ingat terus dengan perjuangan cara dakwahnya Syekh Qadir Al Jailani kemudian menyusui kita jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau ada orang menyusui, baik dia takut karena dirinya sendiri atau takut karena bayi, itu sudah dapat kemurahan dari syariat, dia boleh berbuka. Biarkan kalau dia mau berbuka. Jangan dipaksa. Karena memaksa sesuatu yang tidak wajib bukan pahala. Sama orang musafir kalau mau buka, buka. Tapi kalau kita menganjurkan sih lain cerita. Menganjurkan kepada istri kita, mangga tapi seorang yang hamil atau menyusui di bawah dua tahun bayinya, dia punya hak untuk berbuka. Kalau suami yang memasakkan, suami yang baik tuh karena dia adalah perlu untuk uh, vitamin agar bayinya semakin sehat. Kalau dia mau berpuasa, ya bagus baik-baik saja. Tapi ingat, kalau ibu ini berpuasa sampai bayinya itu adalah terdolimi sakit, jadi haram tuh. Baik, ini adalah masalah e, menyusui dan memang itu yang pernah kita sebut sembilan hal sembilan orang yang boleh meninggalkan puasa dan jangan ragu mengucapkan kadang-kadang seolah-olah ya seolah-olah kok lebih bagus puasa ya oh enggak bukan masalah lebih bagus puasa syariat Nabi Muhammad itu jelas buka-buka enggak puasa-puasa tapi aslinya dia tidak wajib puasa sama orang tua kita Jangan dipaksa orang tua yang sudah sepuh di rumah kita untuk puasa. Dosa kita malahan memaksa orang tua puasa. Orang tua yang keberatan puasa dan tua bener sakit-sakitan lagi buatkan masakan yang enak. Termasuk tamu kita dari jauh. Perjalanannya lebih dari 84 km bertamu di rumah kita, kita tawarkan Anda mau puasa atau tidak. Jangan kita wajibkan karena Islam tidak mewajibkan, kenapa kita mewajibkan? Itu. Ini adalah ilmu. Sama mentang-mentang orang kaya zakatnya ditambah. Kayak itu zakat fitrah panjenengan sampean kan kaya omsetnya saja 7 miliar kok nah biarpun dia duitnya miliaran triliunan zakat fitrah tetap dua setengah kilo nggak boleh kita tambah haram hukumnya kecuali kita ngomong zakat fitrahnya dua setengah kilo pak nyumbangnya berapa ini baru biar lebih manfaat baru sah makanya sekolah-sekolah jangan main tarik saja 20 ribu 25 ribu ini nggak bener itu karena ini urusan dengan hartanya orang lain itu paling ngeri. Nggak boleh kita mengambil hartanya orang lain sepeser pun kecuali dengan bil hak dengan cara yang benar. Kalau tidak di hadapan Allah ini dosa gede. Hati-hati panitia zakat fitrah, panitia zakat yang lainnya. Makanya kalau zakat itu masih ada khilaf antara ulama kayak zakat profesi, itu harus dijelaskan, Ibu. Makanya diambil pendapat yang paling gampang. Nisabnya adalah nisab emas. Kemudian zakatnya cuma dua setengah persen ini adalah karena menyesuaikan. Jadi tidak boleh kita memihak orang fakir lalu menggiles orang kaya atau memihak orang kaya menggiles orang fakir. Islam tidak seperti itu. Yang kaya keluarkan semestinya. Yang fakir nggak boleh menuntut sesuatu yang tidak boleh dituntut. Seperti itulah di dalam Islam. Baik. Adapun mandi janabah itu boleh misalnya sahur bersenggama kemudian sahur atau sahur setelah itu bersenggama setelah itu tidak langsung mandi mandinya adalah setelah azan itu nggak apa-apa boleh cuman sunnahnya kalau mandi itu sunnah itu tidak wajib loh ya sunnah sebaiknya seyukianya lebih terpuji kalau seandainya mandi janabahnya itu sebelum terbitnya fajar sebelum imsak atau sebelum subuh kalau setelah nggak apa-apa. Puasa tetap sah. Ini adalah tidak ada perbedaan di antara ulama yang demikian ini. Masalah ini semuanya ulama sepakat ya. Dan bukan pendapat kami ya. Kalau di majelis ini nggak ada pendapat saya, nggak ada pendapat kami. Ini kami ambil semua dari para ulama-ulama. Baik, ini ada pertanyaan tertulis. Saya ingin berbakti kepada orang tua saya, menyuruh saya untuk menuntut ilmu di sebuah pondok. Bagaimana sikap saya? Apakah saya harus menuruti orang tua saya atau tidak? Kalau harus menuruti orang tua saya, bagaimana caranya saya berbakti kepada orang tua? Sedangkan kita berada di sebuah pondok. Apakah cukup dengan mendoakan orang tua kita? Baik, pondoknya dulu dilihat. Akhlak apa akidahnya benar atau tidak. Sekarang pondok macam-macam ya. Akhlaknya baik atau tidak. Setelah pondok itu akhlaknya benar, akidahnya benar, maka Anda wajib patuh Berbakti saya bagaimana? Ya patuh itu kan bakti. Karena orang tua Anda pengen Anda soleh, Anda baik, Anda dapat ilmu. Berangkat menuntut ilmu. Lalu kapan saya berbakti kepada orang tua saya? Ya ini berbakti. Makanya kalau di pondok tiduran itu nggak berbakti. Di pondok ngaji yang benar itu baru berbakti. Sampai punya ilmu yang manfaat. Orang tuanya seneng, subhanallah. Karena orang tua itu jangan dianggap melihat pengen pengabdian di dunia. Kadang-kadang ada orang pengen di akhirat seperti Imam Syafi'i lihat waktu Imam Syafi'i pamitan katakan Imam Syafi'i kita ingin ketemu di akhirat saja nuntut ilmu sak puasmu setelah diizinkan oleh gurunya Imam Syafi'i kepada ibu Imam Syafi'i ibu Imam Syafi'i mengatakan aku izinkan engkau Syafi'i untuk belajar menuntut ilmu dan kita ketemu di akhirat saja tidak pengen pengabdian di dunia itu ibu pengen anaknya soleh menghantarkan ke surga eh ternyata panjang umur ketemu lagi Subhanallah. Karena pasrah kepada Allah. Kalau sudah pasrah kepada Allah malah dijaga tuh. Maka ibu kalau pengen serahkan anak kepada Allah nanti ketemu lagi. Ragu-ragu. Pasti ada yang membantu. Jadi bekti Anda adalah mondok. Mondok menuntut ilmu ini apalagi menuntut ilmu agama. Kalau suruh menuntut ilmu umum saja kalau sudah perintah orang tua patuhi itu. Apalagi ilmu agama harus Anda patuhi. Lah Anda kalau tidak patuh durhaka. Sebab ibu anda tidak pernah menyuruh anda mondok kecuali menginginkan sesuatu yang lebih besar. Keselamatan ibu itu sendiri dan keselamatan anda. Saya belajar mengajar di salah satu madrasah diniyah, tapi saya bukanlah lulusan dari ponpes ataupun madrasah aliyah. Jadi banyak ilmu yang belum saya pahami. Apakah boleh mengajar ilmu hanya belajar atau tidak dari sebuah buku? Saya sebenarnya ingin belajar ilmu, mengajar ilmu yang saya pahami saja. Tapi madrasah tersebut harus mengikuti kurikulum dari Depak dan madrasah tersebut sangat kekurangan guru. Padahal di daerah tersebut ada lulusan ponpes tapi orang tua mereka menyuruh untuk bekerja jadi tidak mengajar. Apakah saya harus berhenti mengajar sedangkan di madrasah sangat membutuhkan seorang guru? Orang mengajar itu memang harus belajar dahulu. Jadi kalau memang Anda kebetulan punya bakat ngajar, Alhamdulillah Anda punya bakat ngajar ini sampai diterima. Terus caranya gimana? Waktu belajar kan tidak waktu muda saja. Belajar tuh sampai kita mati. Kita pun belajar, semua belajar. Ulama-ulama tua pun belajar. Kenapa? Apa yang menghalangi Anda untuk belajar? Jangan berhenti. Tapi ingat amanat yang Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Apakah boleh kita mengajar ilmu otodidak? Ada yang pakai otodidak tidak boleh. Kayak fikih. Kayak pelajaran fikih, usul fikih nggak bisa otodidak. Tetapi kalau semacam ilmu akhlak, akhlak yang baik, baca masalah berbakti ke orang tua. Itu boleh otodidak, baca kitabnya Imam Ghazali yang berkenaan dengan akhlak bagaimana dengan tetangga. Ajarkan yang begitu. Tapi kalau waris sebenarnya bisa otodidak karena itu jelas ya, karena hitungan jelas. Jadi ada ilmu yang bisa dengan otodidak tanpa guru, tapi ada sebagian ilmu yang harus pakai guru. Tapi sebaik-baik ilmu adalah pakai guru takut kita salah paham. Adapun seperti Anda di negeri Cirebon ini nggak susah. Anda mengajar sambil belajar. Kulaan pagi, sore dijual, ibaratnya begitu. Orang dagang kan begitu. Anda masih bisa, tidak ada istilahnya mentok. Nggak ada orang sudah paling alim nggak perlu belajar lagi, tetap perlu belajar. Kalau kita ketemu ulama, kita pun duduk membawa kertas kemana-mana. Karena apa? Ilmu Allah itu berserakan di mana-mana. Si A, si B, si C. Anda menuntut ilmu, masih banyak dan Anda bertanya seperti ini kan menuntut ilmu. Sampaikan ilmu yang Anda dapat di majlis seperti ini sampaikan lagi nanti di kelas. Kemudian saya seorang wanita lebih baik tak terus sendirian di dalam rumah atau tak terus di masjid karena di dalam di malam Ramadan kali ini tidak ada yang tak terus di masjid daerah saya. Di rumah saja kalau Anda seorang wanita tidak usah pergi ke masjid khawatir ada fitnah di dalam masjid. Lebih baik Anda di rumah dan tidak usah pakai pengeras suara nggak apa-apa. Yang dengar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya salah satu yang sangat menunggu kedatangan adanya media Islam seperti TV Islami, warnet, kursus khusus masalah Islam. Insya Allah. Semoga kita segera punya televisi Islami dan semua-semua media-media Islam. Seorang wanita ziarah kubur itu diperbolehkan atau tidak? Boleh ziarah kubur bagi wanita. Siti Aisyah pernah ziarah. Sehingga Rasulullah Aisyah bertanya, "Mada aku inda ziaratil qabri ya Rasulullah?" Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Apa yang aku ucapkan kalau aku ziarah kubur dia ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah katakan assalam assalamualaikum ahli diyaril mukminin. Assalamualaikum. Jadi Siti Aisyah ziarah kubur. Siti Aisyah laki atau perempuan? Jadi perempuan boleh ziarah kubur, tapi ingat ada adabnya. Jadi adab ini berkenaan dengan karakter kita. Adab berkenaan diri Anda sendiri, adab berkenaan dengan orang lain yang ada di situ, adab berkenaan dengan tempat, adab berkenaan dengan waktu. Coba jam satu malam ziarah kubur, aneh atau enggak? Perempuan cantik malah dibilang kuntilanak nanti ya. tidak adab. Kemudian apa? Tempatnya itu seperti apa? Kalau tempatnya rame sampai desa-desaan nggak usahlah, doa dari jauh saja nyampe itu. Sampai desa-desaan nggak terhormat sudah, jangan pergi ke tempat seperti itu. Biarpun itu wali gede, walinya lebih senang. Waduh, ini salah satu umat kekasihku Nabi Muhammad melihat yang ziarah kuburku rame nggak mau kesini. Dapat duluan tuh. Jangan memaksa Jumat Kliwon sampai desa desa anda usah tuh. Ziarah kubur para wali dianjurkan, tapi kalau sudah sampai ribut desa-desaan nggak perlu, ngambil saja Sabtu Legi, aman. Baik, itu nggak usah memaksakan itu. Kemudian dandanannya yang normal Semuanya ngukur tahu diri sendiri. Sebab ada manusia, wanita yang model kelas sopan, agak sopan, kelas ganjen. Kalau ganjen tidak usah jarak kubur. Tahu diri. Yang gayanya macem-macem nggak usah jarak kubur di rumah saja. Kenapa tidak jarak kubur? Hmm, saya begini. Paham? Ziarah di rumah saja, doakan kepada orang yang meninggal, tawasul kepada wali dari rumah, itu adalah mulia. Kalau kita sholat itu Kalau kita sholat itu di saat berdiri tangannya sikunya itu dimiringkan atau di tengah-tengah kan? Oh enggak, biasa saja, enggak usah diiringkan ke kiri atau ke kanan ya. Jadi biasa saja karena Nabi Muhammad tidak menyebutkan ke kiri ya. Jadi biasa saja apa? Kalau Allah ya, ya di bawah di bawah dada ada sampai di atas dada padahal ada riwayat ya, kalau kita lihat baca syarah bulu marom sebulu salam ada di atas, di atas pusat di bawah dada memang ada riwayat ala sodri di atas dadanya tapi kan diterangkan dengan nanginnya kalau di atas dada juga boleh karena ada riwayat tema ada riwayat foko surrotihi wa tahta sodrihi jadi di bawah ada riwayat begini di atas dadanya tapi unik tapi ada orang memaksakan kayak begini. Ya boleh, yang penting sholat. Tapi kebanyakan termasuk yang dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah di atas pusat, di bawah dada. Cakep. Cakep modelnya pun kena. pun masalah mengiringkan ke kiri itu bukan anjuran syariat. Itu hanya istihsannya dianggap baik oleh para ahli tasawuf, ya. Karena ini tempatnya hati, mirip. Tapi tidak usah, tidak perlu pembesar ulama-ulama gede kibar dari ahli hadis dan sebagainya tidak sampai derajat seperti itu kalau ada orang miring ya biarkan kenapa kita usil urusan orang ya karena intinya seperti itu bahkan menurut madhabnya Imam Zaid bin Ali adalah diturunkan nggak apa-apa jadi yang namanya meletakkan di dalam perut itu sunnah bukan sesuatu yang wajib di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu Apabila telinga kita kemasukan air selama satu hari penuh, batal atau tidak? Kemasukan air sehari penuh dan penuh setelinga nggak batal puasa asalkan tidak sengaja memasukkannya. Kalau sengaja dimasukkan biarpun setetes itu bah batal karena telinga termasuk jenis membatalkan puasa. Baik, ini saja Insya Allah Karena waktu kita doa bersama. Kemudian ada satu hal berbanyaklah ibadah dan juga sedekah di bulan Ramadan. Kalau memang ada di tetangga kita, makanya sedekah itu biasanya bermacam-macam dengan menyisihkan uang karena dilipat gandakan atau membuat takjil di rumah agak banyak tetangga dapat buat kue-kue ini sahrul muasah nih bulan untuk kita berkasih sayang ya untuk kita memadu kasih dengan tetangga ya kalau buat nyembelih kambing nyembelih ini paling utama ya saat-saat seperti ini nyembelih ayam masya Allah ya diberikan kepada tetangga sedekah untung-untung punya duit kalau di luar dulu kita sering sedekah banyak Ramadan lebih banyak lagi harus ada peningkatan harus ada peningkatan bersedekah di bulan Ramadan termasuk membuat makanan atau mungkin di musola-musola kita ini Ramadan ini biasanya kan perlu pemasukan biar di kota itu majelis-majelis apa namanya musola-musola kita yang ada di mana-mana perhatikan sedekah intinya sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allah marhamna wa la tu'adzibna wa ngusurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumritna wa wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah muliakan kami yang hadir dan yang belum hadir ya Allah berikan kepada kami anak-anak yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad anak-anak kami ya Allah jadikan mereka anak-anak yang bermanfaat di dunia ya Allah untuk agamamu dan selamat di akhirat ya Allah Ya Allah jadikanlah kami adalah orang-orang yang berjuang di jalanmu dan terimalah amal kebaikan kami berikan kepada kami keikhlasan ya Allah jangan sampai kami mulia di dunia tapi di akhirat kau hinakan ya Allah tetapi kan kami mohon muliakan kami di dunia dan muliakan kami kelak di akhirat ya Allah orang tua kami muliakan mereka di dunia dan muliakan mereka di akhirat ya Allah ya Allah ya Allah guru-guru kami muliakan mereka di dunia dan muliakan mereka di akhirat di bulan yang mulia ini Allah Di bulan yang kau muliakan ini Allah Jadikan kami semua orang-orang yang beruntung Orang-orang yang mendapatkan pengampunan darimu ya Allah Ya Allah Ada di antara kami yang masuk Ramadan ini kok malas beribadah Maka ya Allah tingkatkan ya Allah Ya Allah berikan kepada kami kesadaran dan kemauan untuk beribadah ya Allah Di bulan Ramadan ini ada kemaksiatan yang masih saja jalan kami lakukan ya Allah maka kami mohon berikan kepada kami kesadaran untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut ya Allah. Di bulan Ramadan ini kami masih kasar dengan istri kami. Atau kami sering kasar dengan suami kami ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Di esok hari jadikan kami orang yang lemah lembut kepada pasangan kami. Sehingga kami benar-benar mendapatkan ridho darimu ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami berkat Ramadan ini. Jadikan kami minal a'idin, orang yang kembali kepadamu dengan pengampunan wal faizin yang untung dengan pahala darimu ya Allah. Muliakan kami di dunia dengan kemudahan dalam urusan dunia dan muliakan kami di akhirat dengan kemudahan urusan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan urusan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhomu. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Yang meninggal, ampuni dosa mereka. Dan ya Allah, jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami di dalam bayar hutang-hutang kami semua ya Allah dan berikan kepada kami semua keikhlasan yang pernah menjumbang pesantren ini ya Allah baik dengan tenaga, pikiran atau harta berikan kepada mereka keikhlasan ketulusan, keikhlasan, ketulusan, keikhlasan, ketulusan ya Allah dan dikirimkan kepada kami orang-orang ikhlas, orang-orang tulus ya Allah orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang tulus ya Allah ya Allah Engkau sungguh maha kuasa Engkau maha kuasa ya Allah dan panjangkan umur kami panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah khusnul khotimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah mohon maaf mohon doa wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh